الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الألم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دار السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام سيد العرب والأجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواص والأوام أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kami berpesan kepada diri kami khususnya umumnya kepada para hadirin para jamaah Jum'ah di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada. Apapun situasi dan kondisinya. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan itulah pasti dan pasti kita akan memperoleh ketenangan jiwa, ketentraman dalam kehidupan, bahkan kita memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik itu masih di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagaimana firmannya di dalam surat Yunus ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada masyarakat yang penduduknya sama iman dan bertakwa akan menurunkan keberkahan-keberkahan langit dan bumi akan memberikan kehidupan yang makmur dalam semua aspek kehidupannya yang didukung dengan sumber ekonomi yang subur baldatun thayyibatun wa rabbun akan diberikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan rahmat dan nikmat dan ampunannya sebagaimana firmannya di dalam surat Al-A'raf ayat 96 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Walau anna alal qura amanu wattaqau fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam kesempatan khutbah ini kami sampaikan al birru dalilatu akmal iman wat taqwa. Amal kebajikan adalah tanda bukti kesempurnaan iman dan takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada orang-orang yang beriman hendaknya meningkatkan ketakwaannya dengan ketakwaan yang sesungguhnya dan juga diperintahkan untuk mempertahankan agama Islamnya sepanjang kehidupannya sehingga matinya mati dengan mati husnul khotimah. Hal ini telah dinyatakan di dalam firman-Nya. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman hendaknya mencari bekal-bekal ketakwaan untuk kehidupan di dunia dan juga untuk bekal kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 997. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati at-taqwa Wattakuni ya ulil alba Hadirin ma'asyirul muslimin para jamaah jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Afdalul mu'minina islamat Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi Keutamaan dan kesempurnaan orang-orang mukmin di dalam Islamnya adalah orang-orang Islam yang merasa aman dan nyaman dari gangguan lesan dan tangannya. Juga disebutkan afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan orang-orang mukmin di dalam imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Kebaikan akhlaknya, kebaikan sikap dan ucapannya, Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang sempurna keimanannya, iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, pasti dan pasti ucapannya sangat bermanfaat dan ucapnya baik. Apabila tidak mampu mengucapkan kebaikan, maka ia lebih banyak memilih dia. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang sempurna keimanannya, iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, pasti ia akan menghormati dan memuliakan kepada tamu-tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim Barang siapa yang sempurna keimanannya, iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat pasti dan pasti saling menghormati kepada tetangga-tetangganya. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Al-birru ay Kebaikan amal itu adalah akhlakul karimah. Husnul khuluq adalah al-iman. Kebaikan sikap dan perbuatan adalah bukti daripada keimanan. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Hingga pada ayat Wasabirina bil fil ba'sa'i wad-dharra'i wa fil ba'ts Ulaika alladziina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ciri, sikap dan karakter orang-orang yang sempurna keimanan dan ketakwaannya pasti sikap dan perbuatannya itu baik. Kebaikan sikap dan kebaikan perbuatan al-akhlakul karimah amal kebajikan yang telah disampaikan dan telah diaksikan itu adalah merupakan kesempurnaan iman dan takwa. Ciri-ciri daripada orang yang sempurna keimanan dan ketakwaannya. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat sebagai tempat pembalasan in khairan fa khairan. Barang siapa yang berbuat baik di dunia, maka di sanalah akan dibalas kebaikan. In syarrun fasyarrun, barang siapa yang berbuat kejelekan, maka di sanalah akan dibalas kejelekan. Dan percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, dan percaya kepada nabi dan rasulnya. Ciri daripada orang yang sempurna keimanan dan ketakwaan yang kedua. Wa talmala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasaidina fil mempunyai jiwa dermawan jiwa loman dan banyak memberikan sumbangan atau jiwa sosial peduli kepada kemanusiaan yang telah diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan kepada saudara-saudaranya yang fakir miskin memberikan santunan kepada anak yatim memberikan kepada orang-orang yang minta dan orang-orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Ciri daripada orang yang sempurna keimanan dan ketakwaan yang ketiga wa sholat selalu mendirikan sholat sholat lima waktu sesuai dengan syarat dan rukun dan etikanya sesulit apapun apapun situasinya sesakit apapun sesitu apapun terus melaksanakan solat lima waktu sesuai dengan syarat dan rukun dan etika. Kemudian yang keempat, wa'ata zakat. Ia selalu menunaikan zakat apabila harta bendanya sudah mencukupi nisabnya. Kemudian yang kelima, wal mufuna bi aqdihim idza ahadu. Ciri daripada orang yang sempurna keimanan dan ketakwaannya memenuhi janji Apabila janji-janji itu telah disepakati, apakah itu janji dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun janji dengan sesama manusia. Kemudian yang keenam, wasabirina bil ba'sa'i wa dharrai wa hinal ba's. Mempunyai jiwa kesabaran yang tiada batas menghadapi segala persoalan hidup di dunia ini. Karena memang dunia ini tempat ujian dan cobaan mengaruhi baktera kehidupan yang penuh dengan gelombang-gelombang persoalan. Maka ciri daripada orang yang bertakwa dan orang yang sempurna keimanannya, yang mempunyai jiwa yang sabar, tiada batas, tetap ia melaksanakan perintah Allah. Ia tetap meninggalkan larangan-larangannya. Ia sabar menerima keputusan dan ketentuan dari Allah dan menerima musibah yang telah menimpanya. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Enam hal tersebut apabila itu dilaksanakan dengan sempurna, maka itulah bukti daripada kesempurnaan iman dan takwa. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqin. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pasti dan pasti mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan apabila ia memiliki kesempurnaan iman, ketakwaan yang sempurna dan jiwa yang sabar tanpa batas. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah, di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauh dan meninggalkan larangannya, dan berakhlakul karimah dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang sempurna keimanan dan ketakwaannya sehingga kita menjadi orang-orang ulaika ada hudam min rabbihim hidupnya mendapatkan petunjuk dari Allah wa ulaika humul muflihun menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Demikian dan sekian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.